بسم الله الرحمن الرحيم Uh, kalau imam kunut subuh, ya, apa hukumnya? Apa pertama apa hukumnya kunut subuh? Hah? Apa hukumnya kunut subuh? Ya. Kunut subuh ini ya masalah yang diperbincangkan oleh para ulama, ya. Uh, yang pertama tentang masalah kunut subuh, ya. Dalil mereka yang berpendapat adanya kunut subuh secara terus menerus ini yang paling kuat hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya disebutkan katanya bahwa Nabi bersabda kanan Nabi apa disebutkan oleh Anas bin Malik kanan Nabi SAW yaknutu fil fajri hatta qaraqat dunya bahwa Nabi SAW itu kunut di subuh hari sampai beliau meninggal dunia Berarti di sini Nabi kunut subuh ya kan? Iya. Tapi kata para ulama ahli hadis bahwa hadis ini di dalam sanatnya terdapat seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang namanya adalah Isa bin Mahan. Yang orang ini kata Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi ingat, imam besar madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, e, orang ini ya Abu Ja'far Ar-Razi adalah dhaifun bi jama'il ulama. Lemah berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadis. Ini bisa disampaikan mungkin, ya kan? Ya. Artinya hadis yang mereka pakai itu hadisnya ternyata hadis yang lemah. Nah, maka dari sana para ulama mengatakan bahwasanya ya pada dasarnya tidak disyariatkan kunut subuh. Tidak disyariatkan untuk melakukan kunut kunut subuh. Bahkan dalam sebagian hadis ada para sahabat ketika anaknya bertanya kepada dia tentang kunut ini, tentang kunut subuh, kata kata orang kata sahabat tersebut, "Ai bunayya muhdats." Ketahuilah bahwa wahai anakku bahwa hal tersebut yang dilakukan oleh manusia kunut subuh terus-menerus seperti itu adalah muhdats dalam perkara yang baru. Nah, namun hal yang disesalkan di tengah masyarakat kita yang seperti ini tentunya adalah hal yang dimaklumi, ya, banyak yang mengerjakannya kecuali hanya beberapa masjid saja. Nah, Allah taala alam. Ala kulli hal apa yang terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kalau imamnya kunut subuh, apakah kita kunut subuh di belakang imam? Ya. ya dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah mengikutinya. Ya. Yang saya tahu dari apa Eh, pendapat eh, yang disebutkan dari apa Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala ya beliau berpendapat kalau misalnya imam kunut subuh begitu ya tidak masalah kita ikut kunut juga karena bukan kita yang kunut nah kata beliau ini pendapat pendapat para ulama walaupun kita mengatakan ya beliau sendiri berpendapat tidak disyariatkan untuk kunut subuh nah tapi beliau berpendapat boleh untuk mengikuti Baik. Namun saya sendiri, saya pernah waktu kita belajar di Yaman dulu, saya pernah tanyakan kepada salah seorang guru kita di Yaman, ya. E, saya tanyakan kepada dua orang masjid kita di sana. Ya, apakah apakah disyariatkan ketika e, apa imam kunut subuh mengangkat tangannya, kita juga ikut kunut. Apakah makmum boleh mengangkat tangannya dengan kunut juga seperti itu? Kata mereka yang saya tanyakan sama mereka, hal tersebut tidak disyariatkan. Ya. Kata beliau karena ya pada dasarnya kunut subuh adalah hal yang tidak disyariatkan. Maka untuk apa kita mengikuti sesuatu yang tidak disyariatkan? Ya. Ini ini kata beliau rahimahullahu taala. Itu yang saya pernah tanyakan kepada salah seorang guru kita yang ada di Yaman. Nah, wallahu a'lam.